Surah an Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam. Muhammad kawanmu itu tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah Al-Quran yang diucapkannya itu menurut keinginan hawa nafsunya. Al-Quran itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat ذو مرة فاستوى yang mempunyai kekuatan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, وهو بالأفق الأعلى sedang dia berada di ufuk yang tinggi. ثم دنا فتدلى Kemudian dia mendekat kepada Muhammad, lalu bertambah dekat, فكان قاب قوسين أو أدنى sehingga jaraknya sekitar dua busur panah, atau lebih dekat lagi. فأوحى إلى عبده ما أوحى Maka Jibril menyampaikan wahyu kepada Muhammad hambanya, apa yang Allah wahyukan. ما كذب الفؤاد ما رأى Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. أفتمارونه على ما يرى Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya? Dan sungguh, Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari apa yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Sungguh, Muhammad telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Latta dan Uzza dan Manat yang ketiga yang kemudian sebagai anak perempuan Allah. Alakumul walahul apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuk Allah yang perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. In hiya illa asma'un sammaytumuha sammaytumuha an أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى Yang demikian itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-ngadakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. أم للإنسان ما تمنى Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? فلله الآخرة والأولى Tidak, maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى Dan betapa banyak malaikat di langit. Syafaat mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan. Dan hanya bagi siapa yang dia kehendaki dan dia ridhoi. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, mereka menamakan para malaikat dengan nama-nama perempuan. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya dugaan itu tidaklah berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا Maka tinggalkanlah Muhammad, orang-orang yang berpaling dari peringatan kami, dan hanya menginginkan kehidupan dunia. ذلك مبلغهم من العلم Itulah kadar ilmu mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan dia pula lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang paling baik. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji Kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu. Sejak dia menjadikan kamu dari tanah. Lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. أفرأيت الذي تولى maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran? Dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, lalu menahan sisanya. Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib, sehingga dia dapat melihatnya? Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada pada lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa وإبراهيم الذي وفى dan juga lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji ألا تزر وازرة وزر أخرى yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain وأن ليس للإنسان إلا ما سعى dan bahwa manusia akan memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya, kepada Tuhan mulah kesudahan segala sesuatu. Dan sesungguhnya, dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya, dialah yang mematikan dan menghidupkan. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan من نطفة إذا تمنى dari mani apabila dipancarkan وأن عليه النشأة الأخرى dan sesungguhnya dialah yang menetapkan penciptaan yang lain. Dan sesungguhnya, dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Dan sesungguhnya, dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra. Dan sesungguhnya, dialah yang telah membinasakan kaum Ma'ad dahulu kala. Dan juga kaum Samud, dia tidak meninggalkan seorang pun hidup. Dan juga kaum Nuh sebelum itu. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut. Lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? هذا نذير من النذر الأولى Muhammad ini adalah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu أزفت الآزفة hari kiamat yang dekat telah semakin dekat ليس لها من دون الله كاشفة tidak ada seorang pun yang dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah أفمن هذا الحديث تعجبون maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini وتضحكون ولا تبكون dan kamu menertawakan dan tidak menangis وأنتم سامدون sedang kamu lengah darinya فاسجدوا لله واعبدوا maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya maka maha suci Allah, sebaik-baik pencipta.